Bab iltifat fi sholat. Bab menengok menengok dalam sholat. Iltifat menengok. Ada kadang orang sholat lihat sana, lihat sini, sholat. Kepalanya itu menengok, menengok. Ini dalam sholat. Ya, ini yukllah. Kalau sampai tiga kali, ya batal sholatnya. Ya, ya. Kalau tidak, ini ada yukllah. Maka jelasnya kalau sholat, lihat bawah. Jangan lihat apa-apa. Pokok lihat bawah. Dan jangan menengok sana, menengok sana. Itu jangan. Jangan iltifat, iltafatan, ya itu iltifatan, menengok, menengok. Jangan sholat. Kecuali umpama ada kadang darurat, kekisuan ribut ada yang boleh. Kan darurat kan? Boleh umpama ada apa ribut begitulah. Dalam ini sama eh, ribut, ribut kadang. Boleh lah menengok menengok Ini boleh. Jangan ada darurat. Asal jangan tiga kali. Kalau tiga kali batal sholatnya. Termasuk salah satu harakatin mutawar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-iltifat fi salat. Siti Aisyah radhiyallahu anha saya pernah bertanya pada Nabi Muhammad SAW tentang menengok di dalam sholat. Menengok artinya beroksi yaminan wa shimalan. Menengok beroksi yaminan wa shimalan. Kepalanya menengok kanan, menengok kiri. Ini bagaimana ya Tuhan kalau orang sholat? Dijawab spontan oleh Nabi Muhammad SAW Waktilasun yahtalisus syaitanu min salatil abdi. Ini al-ikhtilas. Apa ikhtilas? Ikhtilas, ikhtitof. Atau ikhtof, isuhatin. Ini jabutan. Jadi dijabut oleh setan. Jadi orang ini dijabut cepat oleh setan. Sudah, gitu kita pakai biasa dijawil ya anggap kita pakai omong biasa aja dijawil saya, jadi sholat lagi lagi mulai nah jadi orang sholat sholat sholat itu dijawil apa tapi saya tadi lagi lebih gampang mana ini ya dijawil setan nah, ini dijabut oleh setan tarik setan ditarik setan ya, itu top atau top kotor, nah, kita pakai makna paling enak Orang yang sholat kalau tolak itu dijamin setan. Nah ini kalau sholat jangan tak apa-apa jauh setan. Ditolak boleh, boleh. Sama orang sholat kau baca duduk jamin boleh. Jadi sana boleh kan begitu. Orang sebudah orang itu orang duduk. Kadang ada kawan-kawan yang membuka, Iya, kan nggak jamin lah. Saya memulai, pura-pura nggak tahu. Iya, di sini jawi lagi, nol lagi, jawi lagi, nol lagi, jawi nol lagi. Nah itu setan begitu. Bukan guyon itu. Itu setan ganggu. Berarti ganggu, setan ganggu. Kalau orang-orang biasa kan harus guyon dengan temennya kan begitu. Lain. Nah kadang-kadang anak-anak itu juga begitu. Kalau sholat, ya bukan anak-anak kecil-kecil, ya anak-anak sudah salib. <laughs> Setelah jamaah, jahit kawan-kawannya. <laughs> Coba pasti agak ada. Ya, nah, ini ini setan memperalatkan manusia. Setan memperalatkan manusia. Nah ini, jadi kalau mengurus kalau mengajar, santriah teliti betul itu. Dia ah, betul. apa yang anak-anak itu sudah besar itu. <laughs> Bukan anak. Ya, itu kecil bukan. <coughs> Nah itu ikhtilasun yakul syaitan min salatul azab. Nah ini syaitan. Nah, syaitan itu musuh gitu loh. Pokok orang sholat paling di musuh sama syaitan. Kalau seorang sholat masuk setan Kalau ada azan setan lari. Seazan datang lagi. Ada kamat lari lagi. Selesai kamat datang. Wah ini buta manusia. Ya hatinya, ya lahirnya, ya satunya ya ah, info keadaan itu kita harus berhati-hati termasuk setan masuk di saf-saf salat ini jadi kita harus berhati-hati jadi kita harus khusus kadang-kadang memang jadi watak jadi penyakit maka walaupun kadang-kadang orang pandai pintar khusyuk sholatnya tapi masuk tolain nolain ini sudah mungkin dari kecilnya begitulah ya saya besar sholat yang mana mau lagi kadang lihat tangannya hmm. Loh, sholat ada saja ini kapilan nah, ini kapilan nah kita kalau punya kebiasaan tidak baik lekas diperangi sendiri itu kebiasaan ya itu dan kita tidak boleh mengatakan orang ketularan Nah, mengamal ma'ruf nahi munkar. Nah. <laughs> Hati-hati. Jangan mengejek, jangan mengejek itu tidak baik. Iya. Ya, akal saya begitu ada ah, kesian. Kadang-kadang sudah tua dan pinter juga ya ali ibadat, tapi masih ada begitu. Yang nggak ngerti, oh bangkal begini, salah itu kan gitu. Ini hero dia. Nah, ini kelirunya. Harus kita beritahu. <clears throat> itu ikhtilasun yakhtarisu syaitan min salatil abdi dicabut oleh Allah. Ya, kalau begitu kita sholat harus khusyuk, tenang, melihat melihat tempat sujudnya, tenang segala pikirannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpengaruh oleh apa-apa. tabu jahril imami bitakmini wa fadlihi